العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa ant. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allah maftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Duhai Allah yang maha menatap Jadikan pertemuan ini benar-benar Pertemuan yang kau berkahi Pertemuan yang membuat kami semakin yakin padamu Yakin akan janji dan jaminanmu pertemuan yang membuat kami tiada keraguan sama sekali padamu hanya engkau yang menggenggam hati kami mustahil kami yakin padamu kecuali engkau yang meyakinkan hati kami ya mukallibal kulub sabit qulubana ala dinika wal iman اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Hadirin Hati kita ada dalam kekuasaan Allah walaupun kita sangat ingin bisa mengenal Allah tapi tidak mungkin bisa mengenalnya tanpa ditolong olehnya Allah mukallibal qulub pembulak balik hati dan tidak sulit bagi Allah untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki kalau jagal jadi bolak-balik begitu mudah, apalagi hati kita. Allah Maha tahu siapa di antara kita yang ingin dekat dengannya. Yang jauh darinya saja didekatkan, apalagi yang ingin dekat dengannya. Hanya saja kita pasti diuji oleh Allah. Apakah sungguh-sungguh ingin dekat atau hanya basa-basi saja. Kalau akan menguji kita apakah hati ini memang ingin dekat dengannya atau dekat dengan selainnya. Allah Maha Tahu segala yang tersembunyi di dalam hati. Hadirin di dalam kitab Al-Hikam sempat dibahas bahwa kalau diberikan nikmat kurang lebih artinya kemudian kita jadi jauh dari Allah maka Allah akan menarik kita dengan rantai bala dan musibah kita harus tahu bahwa tidak ada yang lebih mencintai kita melampaui cinta Allah kepada hambanya kalau Allah tidak suka kepada kita dan semua keburukan kita dibalas kita sudah hancur benar tapi kemudahan Allah malah kita diadakan masjid diongkosi diselamatkan perjalanan didudukan di sini penuh kesabaran bisa mendengar ilmu setiap langkah menggugurkan dosa langkah lain mengangkat derajat. Sangat tidak sebanding, hari ini kita banyak dosa, di penghujung haji kita diberikan ilmu, lingkungan, kesempatan untuk itikaf di masjid, Masya Allah. Maka kita harus waspada jika diberi nikmat oleh Allah dan tidak membuat tekat. Kita jangan risau dengan berbagai karunia Allah yang belum ada karena semua karunia milik Allah kita jangan risau dengan berbagai karunia yang belum ada. Karena semua karunia utuh ada dalam kekuasaan Allah. Apa yang diberikan Allah untuk kita tidak akan meleset, tertukar. Justru yang kita khawatirkan bukan nikmat yang belum ada, tapi nikmat yang ada tidak bisa kita syukuri. Allah kalau sudah janji pasti terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sudah jadi jaminan Allah. Sekiranya kita bersyukur, Allah pasti nambah nikmat. Itu pasti. Kalau Allah sudah janji, pasti tidak mungkin meleset, tidak mungkin tidak ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Jadi kita jangan pernah cemas dengan karunia Allah. Allah sudah tahu isi hati kita, kita ingin ini, kita ingin itu. Dan semua yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Fokuslah kepada syukur. Syukur itu tali mengikat nikmat yang ada dan menarik nikmat yang belum ada. Kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang besar kalau tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil. Makanya keahlian bersyukur ini mutlak harus kita miliki selain keahlian bersabar. Kita akan simak nanti hadis tentang bahwa orang mukmin itu ajaib. Dia diberi apa saja baik. Diberikan musibah, diberikan nikmat. Sepanjang tepat menyikapinya. Silakan Ustaz dibacakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu fihi khair. In asabathu sarra'u fashakara fakana khairan lahu." Wa in asabathu darrau fasabara wa kana khairan lahu wa laisa dzalika ila lil mu'min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu karena seluruhnya baik Apabila ia mendapatkan kelapangan maka dia bersyukur dan syukur baik bagi dirinya dan apabila dia mendapatkan kesulitan dia bersabar dan sabar baik untuk dirinya dan yang demikian itu hanya bagi orang-orang yang beriman jadi tidak ada kejadian yang menimpa orang beriman kecuali baik bila disikapi dengan tepat yang pertama syakara bersyukur syarat syukur yang pertama adalah yakin bahwa semua nikmat hanya milik Allah wa ma bikum min ni'matin min Allah surat apa itu karunia apapun yang ada padamu min Allah hanya dari Allah jadi mulai saat ini tidak boleh hati kita menganggap ada sumber karunia selain hanya Allah. Tidak ada yang memberi makan kepada kita selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan kita selain Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan kita selain Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan selain Allah. Tidak ada sakinah selain dari Allah. Tidak ada yang membulak balik hati selain hanya Allah. Allah apapun karunia, faminallah. Tidak ada kesembuhan selain dari Allah. Tidak ada perjodohan selain dengan izin Allah. Allah, Allah, Allah. Selain Allah hanya makhluk yang menjadi jalan sampainya takdir Allah. Tidak ada pembeli yang memberi rezeki. Pembeli hanya jalan sebagian rezeki. Tidak ada orang tua yang bisa memberi rezeki orang tua sebagian jalan dari Allah rezeki kita harus punya keyakinan bahwa hanya Allah sumber karunia selain Allah adalah makhluk jalan dari Allah ketika kita sudah menganggap makhluk sebagai sumber itu sulit bagi kita untuk bersih hati kepada Allah kita akan cenderung mencari muka makhluk berharap dari makhluk acting di depan makhluk supaya makhluk senang kepada kita dan ngasih mungkin saudara bisa bedakan orang yang akhlaknya ramah agar orang beli dengan orang yang akhlaknya ramah agar Allah ridho kalau akhlaknya dibaik-baik supaya orang beli itu berarti menganggap rezeki datang dari orang kalau dia yakin rezeki datang dari Allah, dia akan baik mau beli mau tidak beli baik saja. Karena tidak beli tak apa-apa. Kita sudah beralak baik, Allah sudah ridho. Tapi kalau kita menganggap sumber rezekinya dari orang, maka kita akan dibuat senyumnya, ramahnya supaya orang terpikat. Padahal belum tentu Allah ngasih rezeki lewat orang itu. Kalau tidak ada rezekinya pasti pergi dia. Orang yang yakin rezeki dari Allah tidak merasa punya pesaing. Siapa saingan kita? Eh? Adakah saingan kita yang sebenarnya? Tak ada. Setiap saingan bisnis ciptaan Allah. Makhluk Allah. Allah juga yang ngasih dia. Dan apa yang untuk dia tidak akan kepada kita. Apa yang untuk kita tidak akan kepada dia. Tidak ada berat. Kalau yakin Allah pemberi rezeki, tidak ada dengki. Dengki itu hanya bagi para pencinta dunia. Bagi para pemburu ridho Allah, rahmat Allah luas. Syarat pertama adalah hati hakul yakin bahwa semua ketentuan, semua karunia hanya milik Allah dan Allah kuasa berbuat apapun innallaha ala kulli syai'in qadir dia tidak mau sumpah tidak mau sumpahnya orang tidak berarti bagi Allah makanya hati-hati ada akhwat yang sampai meludah amit amit saya tidak mau jodoh sama dia Suh. apa artinya ludah Malah Allah yang menyaksikan apa meludah-meludah. Kalau Allah mengendaki jodoh, jodoh itu. Malu nanti ludahnya sudah keburu keluar. Susah tidak bagi Allah. Saya amit-amit nggak mau sama dia. Itu nggak ber, nggak berefek bagi Allah. Dibalikan malah dia paling cinta. Makanya jangan suka berlebihan. Karena segalanya mudah bagi Allah. Innama amruhu ida arada syayan kun fayakun. Jadi, jadilah. Sekarang sebel, besok seneng gampang. Dan sebaliknya juga bisa. Sekarang sebel, pulang dari sini enak bisa tuh. Dua. Syarat syukur yang kedua adalah afdalu du'a alhamdulillah. Kalau zikir yang paling afdol la ilaha illallah. Kalau doa yang paling afdol alhamdulillah. Jadi bukan Rubana atina fidunya hasanah. Kalau yang kita rujuk sabda Rasul afdolul doa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini syukur. Jadi kalau segala puji hanya bagi Allah, kita kebagian tidak? Kalau sebagian besar pujian untuk Allah, kita masih kebagian sedikit. Tapi kalau semua alhamdulillahi rabbil alamin, kita nggak punya jatah. Karena apapun yang membuat kita dipuji pasti karunia Allah. Waduh, saudara pinter banget. Otak bikinan siapa? Kita paling bisa bikin otak-otak. Udah itu dimakan lagi. Allah yang bikin otak dikurangi dua cc saja bermasalah atau terlalu encer sehingga keluar dari telinga itu tambah masalah. Wah, Cakep, kamu cakep. Siapa yang bikin wajah ini? Siapa yang ngedesain? Allah, kita boro-boro bikin wajah. Gambar wajah aja nggak bisa. Wih, kulitnya mulus. Siapa yang bikin kulit? Saudara nggak usah lihat kulit saya. Allah. Jadi jangan centil merasa paling aduh kulit saya mulus gampang bagi Allah dekat dengan balon gas tiba-tiba berut kebakar gampang atau sedang masak ya kalau Allah mau gampang saja wah badannya gagah otot kawat balung besi leher beton urat kabel <laughs> gampang bagi Allah kirim saja bakteri amuba apa yang bikin disentri nih ya udah mencret walaupun otot kawat tetap di WC benar gampang bagi Allah gampang cukup kasih kulit pisang terpeleset kepala terbentur koma beres sangat mudah sangat mudah Allah mengambil apapun makanya hati-hati yang banyak dipuji dan merasa pujian itu miliknya walaupun nyebut Alhamdulillah basa-basi dia Aduh ibu anaknya lucu-lucu alhamdulillah ya, Rabbil alamin. Memang tergantung turunan sih. Ah. Cobaan sebaiknya kita benar-benar periksa nih kelezatan kita mendapat pujian itu akan mengambil porsi Allah di hati kita makanya orang yang senang dipuji dan orang yang masih berharap apa yang ada di tangan orang lain susah masuk ke wilayah ikhlas susah kalau senang dipuji Makanya latihan untuk tidak ingin dipuji dan tidak takut dicaci ini mujahadah penting ini bagi ahli syukur. Karena kalau tidak kita acting saja. Coba kalau saudara punya Facebook, Blackberry atau Twitter, kalau saudara mau masang potret, boleh-boleh saja tapi periksa ke lubuk hati terdalam apa maksudnya saya pasang ini kenapa potret yang ini yang dipasang kan banyak potret lain tapi yang ini kurang ini kurang mancung ini yang pas <laughs> jadi tetap saya pengen dipuji jatuhnya ya kenapa nggak yang lagi hua ya atau lagi gini Hah? kenapa Takut dianggap jelek ya kan? Kita pilih yang paling manis menurut kita. Justru itu jebakan. Ketika orang ketemu, loh kok beda dengan potretnya? Alhamdulillah Bagaimana teknik supaya Alhamdulillah terus menerus Ini penting Selain mujahadah periksa, periksa, periksa Ini termasuk saya pakai sorban Periksa ini teh apaan saya pakai sorban Pengen kelihatan kiai Pengen kelihatan soleh Atau ingin menghormati majelis ini Beda rasanya ya kalau ingin kelihatan soleh Beda dengan ingin menghormati Saudara boleh berpakaian rapi Bagus malah harum Untuk menghargai Jangan ah saya emang gak pengen dipuji ke Kepiak bau Rambut kusut Memang tidak dipuji Tapi jadi bahan dicaci ini Salah juga kalau berpenampilan rapi, niatkan saja untuk menghormati majlis maaf di sebuah pesantren yang pernah dikunjungi kalau malam tuh santrinya dandan laki-laki gamis putih pakai sorban siangnya biasa-biasa tapi beda sekali ketika ke masjid beda Masya Allah mereka mau menghidupkan malam tuh dandan baju terbaik harum sholat zikir. Ini membayangkannya saja ingin nangis gitu. Kita jarang tahajud dengan penampilan terbaik kita. Kita penampilan terbaik mau ketemu orang. Diundang oleh pejabat langsung bajunya bagus. Diundang oleh presiden pesen khusus jasnya. Kenapa dijamu oleh Allah malam pakai singlet? Harusnya mau tahajud tuh penampilan terbaik. Enggak ada siapa-siapa. Cuman Allah yang lihat. Harum. Kenapa membetulkan sajadah pakai kaki? Ujungnya ngelipat sepak. Miring terketok. Kita enggak berani melakukan itu di depan orang. Padahal Allah wallahu khabirum bima ta'amalun. Ta Ayo Teknik lainnya supaya selalu bersyukur Harus banyak melihat ke bawah Banyak ya cara supaya Alhamdulillah Kalau rajin nyebut Alhamdulillah bisa sering nangis Kalau orang sudah banyak syukur Susah cari kesusahan Contoh nih ya teknik bersyukur yang bisa dilakukan. Ini nonton TV aja bisa syukur luar biasa. Apa yang kepikir? Untung kita bisa mendengar suara bayi, ya kan? Coba kalau frekuensi bayi hilang, yang kedengar yang keras-keras saja. Ini kan dan itu pun dibatasi oleh Allah seperti suara nyamuk. Tidak semua frekuensi masuk. Alhamdulillah. Coba kalau setiap suara terdengar. Saat ini miliaran lalu lintas telepon. Ini di sekitar kita kan dahsyat sekali yang telepon lalu lintas. Belum lagi jin ngobrol ada horror di sini. Jin lagi pacaran di samping kita. Iya, kita bisa nggak bisa tidur. Alhamdulillah dibatasi oleh oh kalau telinga aja udah alhamdulillah alhamdulillah belum lagi lihat aneka warna masya Allah coba saudara tutup telinga sebelah. Udah nggak enak ini. Makanya kalau suatu saat Allah nakdirkan telinga nggak dengar sebelah, itu masya Allah. Kemarin kan saya sudah seperti itu ya. Waduh, ngimamin nggak enak, azan nggak stereo, ceramah juga kayak mampet sebelah. Masya Allah, alhamdulillah. Kita jarang tuh ingat telinga kita, benar? mengeluh ganeng ganeng tarik toing penciuman ada kalanya Allah ngasih harum ada kalanya di samping kita ada yang ketiaknya bau ada lagi yang menguap lagi sholat subuh ah, harusnya syukur Alhamdulillah ya Allah tekad saya harus gosok gigi sholat subuh jangan sampai ada yang di samping benar ada yang penampilannya keren pas ngobrol bau aduh ah, Alhamdulillah hidung bisa mencium bau begini saya bertekad mulut saya nggak boleh bau ini pasti takdir peringatan dari Allah walaupun pakai shotgun pakai jas bau repot tinggal gosok gigi pasti ada jalan keluarnya ya kan Enggak usah marah kita untung bisa mencium bau-bauan masih komplit kan ini radius hidung kita penciumannya range-nya luas dari harum dan nggak ketukar Masya Allah coba kalau ketuker pete serasa melati kan ah iya melati teh sana sekarang eta putih ah masa Bayangkan kalau <laughs> pas ada yang kentut, serasa parfum. Oh iya, enak ya. Alhamdulillah kita takdir. Benar ini hadirin ini bukan main-main. Memungkinkan tuh salah saraf ya. Eh ini serius hadirin. Kita sering marah dengan bau padahal bau itu informasi dari Allah hidung kita normal dan nggak bau terus kelamaan juga nggak mempan baunya ya ingat waktu di Aceh kan banyak mayat waktu itu diajari oleh teman-teman dari Kopassus supaya gak mual mencium bau maaf bau jenazah kalau ada mayat terus yang udah nggak enak banget Hisap oh, sampai puncaknya. Udah itu berkurang tuh baunya Kata mungkin sudah sudah ya, ya sudah sampai ke bau tertinggi ya kita juga begitu. Kalau ada yang kentutnya bau sekali, terus ada yang kentut bau ringan, nah ya kamu. <laughs> Tapi kita suka salah persepsi sih terhadap bau padahal bau itu bagian nikmat dari Allah hidung kita normal benar jarang nyebut alhamdulillah tuh ah bau bau pada ya Allah dan nggak lama tuh nggak akan setiap waktu bau terus ya kan masya Allah coba kalau kita mau terus syukur ya lihat para maaf pemabok Gusti Allah Alhamdulillah Saya diberi taufik Orang seumur ini enggak mabok Harusnya kita syukur Kita dilindungi Allah Di zaman seperti ini Lihat ada yang pacaran Naik motor peluk-pelukan Ya Allah untung saya enggak punya pacar gitu Kalau enggak itu pelindungan Allah saudara. Banyak yang jomblo itu sebuah namanya sih kurang bagus ya bu harusnya nggak punya pacar tuh dianggap karunia karena kalau udah punya berapa banyak waktu yang tersita boros pikiran boros waktu boros pulsa udah jelas boros biaya boros dosa dan jarang yang menganggap ah mata payu jadi jelema teh Tenang. Harusnya dimanfaatkan untuk takarub ke Allah. Daripada hati berbagi dengan makhluk, polin aja ke Allah pencipta makhluk. Dan mudah itu bagi Allah membuat orang naksir, ya kan? Tapi dah wajah saya mah kurang menarik. Kufur nikmat itu segitu lengkapnya, mulut, telinga, hidung, rambut. Nanti Allah gerakan siapa yang takdirnya jadi tertarik aja nggak tahu gimana kata kita hidung saya mah hidung kurang mancung kata yang tertarik mah seksi hidungnya gitu ya eh benar kan ada yang bibirnya tebal ah saya bibir juga radial kata kata yang ditakdirkan jodohnya mah ini bibir idaman saudara jangan lihat bibir saya deh Ada yang ah saya emang gundul nggak punya rambut. Padahal takdirnya nanti si calonnya tuh paling senang. Gampang atulah ada Allah yang menciptakan hati, Allah yang menciptakan suka. Benar? Makanya nggak ada waktu buat mengeluhkan tubuh kita. Syukur, syukur, syukur. Lihat, maaf ya. Lihat orang yang hura-hura Alhamdulillah kita nggak dibuat suka, dugem. Kita malah disukakan oleh Allah ke masjid. Kan syukur. Nonton TV itu ya Allah, lihat yang pakaian yang nggak senonoh. Alhamdulillah kita ditakdirkan punya rasa malu. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat glamor pergi ke Singapura. Aduh mereka mah nggak kenal Allah hanya kenalnya belanja. Saudara mungkin pernah dengar seorang mu'alaf muslimah yang nangis terseduh-seduh di Amerika nih di pusat kota maaf saya Washington atau New York. Nangis terseduh-seduh melihat orang Kenapa? Dari sebanyak ini hanya saya yang diberi taufik Allah berjilbab. Itu bersyukurnya ke Allah luar biasa. Nah, kita jarang memikirkan karunia kita dapat hidayah Islam. Tidak semua orang Islam juga, tidak semua orang dapat hidayah Islam. Tidak semua orang Islam dapat hidayah iman yang lebih baik, benar? Tidak setiap umat Islam bisa dekat dengan masjid. Tidak setiap yang ke masjid juga senang cari ilmu. Masya Allah, itu aja. Aduh, alhamdulillah. Belum lagi kalau kita ingat bagaimana Allah yang tahu dosa kita tidak dibuka. Telah mati ketika pacaran. Aduh ya Allah untung dulu waktu pacaran enggak mati. Kita diberi umur, aib ditutup, maksiat enggak pada tahu. Masya Allah. Malah oleh Allah keingkaran kita ini iya memang anak kecil nggak mengerti ceramah ini kita doakan supaya bisa cepat tidur ya jangan salah doanya nanti ibunya yang tidur ya tapi dah Allah nggak mungkin salah pengetahui ya Ibu yang bawa anak memang semangat mencari ilmu, anak ditinggalkan tidak ada yang jaga, jadi kita bisa memaklumi. Mungkin nanti masjid ini harus disiapkan tempat khusus bagi eh, yang membawa anak, ya. Tenang aja ibu, nggak apa-apa. Ini kewajiban masjid nanti memfasilitasi supaya lebih memiliki tempat yang sesuai dengan harapan ya lebih nyaman kan begitu jengkel tidak menyelesaikan apapun dan tidak boleh kita cari solusi saja semuanya juga ciptaan Allah teruskan oh sudah habis hadirin kan waktunya habis belum pak tahu dari mana bapak belum kan saya yang bagian ceramah saya pak kenapa tuh pakai nanya kemarin di salah satu tempat di Sulawesi Utara ada seorang kepala daerah beliau dikenal jujur di rumah dinasnya tidak ada pagar dan tidak ada Satpol Pamong Praja. Jadi setiap orang boleh datang kapanpun untuk curhat, protes, kritik yang ada dengar begitu dan A juga begitu. Walau alam. Semua pejabat Pemdanya dianjurkan tidur di rumah masyarakat bermalam supaya tahu bagaimana keadaan masyarakatnya. Ini salah satu melatih untuk syukur. Rumah yang sederhana, makanan yang sederhana. Dan setiap karyawan, setiap pejabatnya diajak ke penjara. Mulai dari proses masuk penjara, antri makan, sel, itu dipergilirkan supaya nyoba minimal 4 jam proses antrian makan, apa yang dimakan. Supaya tahu kalau dia nanti di penjara seperti itu. Mudah-mudahan tidak mau dan membuat dia terhalang. Ini apa yang dilakukan oleh pimpinan seperti ini mudah-mudahan bagian dari syukur. Karena syukur itu adalah memanfaatkan nikmat yang ada untuk mendekat kepada Allah. Setiap yang tender disumpah dulu di masjid supaya jujur. Yang saya dengar begitu. Mudah-mudahan lebih baik dari apa yang diceritakan ini. Nah, saudaraku sekalian, mari kita perbanyak waktu untuk tafakur tentang nikmat dari Allah supaya nggak merasa kurang banyak sekali yang seharusnya kita syukuri ada yang tidak punya anak harusnya bersyukur karena punya anak juga belum tentu jadi tambah kebaikan baginya mungkin Allah tahu kita tidak siap diberi amanah gak apa-apa Siti Aisyah tidak punya anak tidak berkurang kemuliaannya ada yang belum dapat jodoh harusnya bersyukur. Syukur apa? Ah? Syukur punya waktu lebih banyak untuk berdua dengan Allah. Kalau sudah punya pasangan beda lagi. Beberapa orang yang tahu lezatnya menghidupkan malam bersama Allah kadang-kadang lebih jauh lebih menikmati kesendirian kecuali yang memang sudah punya kewajiban saya baca dalam banyak tulisan para ulama yang menghidupkan malamnya dekat dengan Allah nah, yang belum punya pasangan bisa asik dengan pencipta langit dan bumi Nanti oleh Allah dikasih kalau udah bagus ya. Tapi kalaupun sampai meninggal enggak, dapat pasangan ya suka-suka yang ngasih jodoh ya kan nggak lama di dunia ini penting nanti dunia akrab dengan Allah meninggal ke surga jangan sampai di dunia nggak ada pasangannya tidur nggak gojod sepanjang malam bukannya bangun tiap hari iri dengki kalau ditanya minder Kemudian lihat orang lain yang punya pasangan nangis, ya Allah Adil, Allah Adil. Kalau diadili oleh Allah kita disambar petir. Di dunia kufur nikmat, di akhirat direbus. Nauzubillah min Kurang syukur. Lihat apa aja sekarang. Kemarin nonton film tentang singa. Ini bisa keluar air mata. Singa itu kalau singa jantan sudah datang singa baru, raja hutan baru yang eh, raja sepuh kalah, maka singa ini akan memakan anak-anak singa karena si wanita eh betina itu baru birahi kalau sudah dua tahun maka prosedur alamnya begitu dimakan itu anak-anak singanya oleh si raja hutan baru nah ternyata dibunuh bapak singa yang kalah ini aduh lihat filmnya sedih tidak rela anaknya dimakan oleh lawannya di bawah. Dia sendiri yang memakan dari belakang dari kakinya. Tapi mengaumnya itu kata yang menerjemahkan ini auman beda. Ini auman seperti yang mengatakan saya melakukan ini bukan karena saya ingin. Ini karena perintah. Seperti begitulah. Tapi melihat begitu ya Allah, untung saya nggak jadi binatang. Bagaimana saya akan mengalami ini? Aduh, ya Allah, Masya Allah. Harusnya kita melihat, mendengar teh syukur, syukur. Ingat masa lalu penuh dosa. Aduh, syukur diberi kesempatan tobat. Diberi jalan kembali ke Allah. Syukur. Harusnya waktu kita tuh banjir air mata. Belum lagi lihat makanan. Aduh ya Allah ini nasi sampai ke piring berapa lama, berapa jauh. Siapa yang nanam, siapa yang menumbuhkan, siapa yang numbuk, siapa yang milih-milih, siapa yang ngangkut. Ini lama sekali untuk sampai ke piring kita. Belum lagi garamnya, uh, petani harus ngeringkan dari laut jauh. Belum lagi ikan, ibu ikan hamil, melahirkan, dibesarkan. Eh sekarang aduh ini ibu ikan. Iya kan? Belum lagi ayam. Saudara kalau makan teh jangan hanya celebek-celebek begitu saja. Jadi kapan makan? Eh dimakan juga tetap. Tapi aduh ya Allah, ya Allah ini setiap hari dari mana-mana datang air minum. Uh, mata airnya di mana yang nimba siapa, yang mensterilkan, yang ngebotolin, yang ngangkut jauh. Selalu ada di sini tiap hari ini ya Allah, ya Allah. Belum lihat baju, hmm, ya Allah. Ini tuh disulam, dicuci. Hmm, harum. Kalaupun bawa awet, ah, alhamdulillah. ah, masya Allah, masya Allah. Cobalah nanti tahajud wiridnya, alhamdulillah ya. Kenang terutama gimana Allah nyelamatkan kita dari kebusukan, kemaksiatan. Ah, pantasnya kita kan dihajar habis nih. Tapi kau diselamatkan selain ditutupi aib Nangis. Kenapa kita nggak cinta ke Allah ya? Lihat orang berbuat baik aja kita ingat, aduh, saya mah baik, baik. Lihat pasangannya baik, duh itu mah baik. Kenapa Allah yang mah baik nggak diingat? Harusnya cinta. Benar? Coba ada maaf maaf guru ulama yang baik baik akhlaknya baik tiap malam ngedoakan ini kita cinta kepada guru sampai nangis ingat guru karena kebaikannya kita kan senang kepada orang yang berbuat baik betul yang baiknya tuh tulus kita tuh senang cinta apalagi kepada Allah kalau kita sering mengenang kebaikan Allah, bisa jatuh cinta kepada Allah. Nangis, duh ya Allah, baik, engkau maha baik, maha baik. Wah, uh, nanti nikmat tahajud tuh, harusnya begitu. Coba nanti sebelum tidur ingat kebaikan-kebaikan Allah. Aduh, Masya Allah. Gak akan miskin tuh. Apa yang membuat kita merasa miskin? Hein? Kan? Apa yang membuat kita merasa minder? Pasti kufur nikmat, ya kan? Nah hadirin dua saja dulu Insya Allah kalau ada umur Malam Jumat yang akan datang Tentang Ashkarukum Lillah Ashkarukum Linnas Ada lima cara bersyukur Kali ini dua saja dulu Terima kasih ya. Saudara mikir apa? Satu, yakini tidak ada sumber karunia selain hanya dari Allah. Dan ingat ya, kalau kita ditimpa ujian, semua soal ulangan dibuat oleh guru pasti udah dengan jawabannya, benar? Mungkinkah guru membuat soal tanpa jawaban? Bu Guru, ini soal susah sekali. <laughs> Dia saya ngarang. Gak mungkin. Ini guru apa ini? Harus dikeluarkan dari sekolah. Atau adakah setiap kunci gembok yang tidak ada kuncinya? Kan? Mungkinkah ada kunci gembok yang tidak ada kuncinya? Dibuat kunci. Ceklek ini nggak bisa dibuka. Memang ada kuncinya. Mustahil kunci itu gembok tuh pasti ada kuncinya. Sesusah apapun ada kuncinya, ya kan? Sama hidup juga. Semuanya udah ada jawabannya. Enggak ada persoalannya, enggak ada jawabannya. Memangnya Allah ini siapa? Allah ciptakan napas, paru-paru. Allah tahu kita nggak sanggup bayar, gratis, udara. Karena kalau harus bayar, BBM apa bahan-bahan udara naik udah jarang napas saya. Kenapa lama? Ya, awis ya. <laughs> Benar. Antri di sana. Kenapa antri? Ini ada udara murah. Allah tahu. Allah siapkan udara. Benar? Gratis. Allah tahu tubuh ini perlu air. 70% tubuh kita air, siapkan air. Tiap hari ada. Tanpa kita pikir repot. Jarang kita kita harus membanting tulang mencari seteguk air. Enggak, tetap aja sesuap nasi ya kan. Padahal nasi itu kepentingan dengan air tuh jauh lebih penting air. Tapi jarang kita mikir Allah udah siapkan semua semua. Untuk bahan kuku dah beres ya enggak Untuk bahan rambut cukup, benar? Semua cukup. Persoalan hidup kita semua sudah ada jawabannya. Kembali ke Allah. Wa ilahi turja'ul umur. Kembali ke Allah. Allah nanti berikan tahu jawabannya ya. Tapi kalau nggak kembali ke Allah, siapa yang mau ngasih tahu? Yang kita ajak tanya aja dia nggak tahu makhluk kayak mau nyari rejeki aneh mau nyari rejeki nggak pernah minta ke Allah sedangkan yang punya rejeki Allah yang tahu rejeki kita di mana Allah di mana orang terrejeki orang aduh susah ya nyari rejeki pasti susah lebih sibuk mikirin uang daripada Allahnya ya benar rapat Kenapa gini-gini? Emang bisa selesai diukur begini? Rapat mah sholat dulu. Baca Quran. Ini gimana nih pesantren? Banyak yang harus digaji. Memangnya karyawan saya yang bikin. Allah yang membuat. Allah yang ngasih rezeki. Aja karyawan ngedeketin Allah. Pasti ada rezekinya masing-masing. Benar? Jangan merasa, wah ini berat nih. Sebagai perusahaannya, kalau berat bubarkan saja perusahaannya. Ketemu kok nanti mereka dengan rezekinya masing-masing. Memangnya kalau perusahaan bubar langsung meninggal karyawannya? Nah makanya kejar Allah yang maha dekat. Wasta'inu bisodri wassalam. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Terima kasih hadirin. Mudah-mudahan ada umur malam Jumat yang akan datang. Alhamdulillah baru pulang dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Jaraknya dari sini ke sana kalau perjalanan mobil, pesawat, berangkat setengah lima dari rumah sampai sini setengah tiga, ah, sekitar sepuluh jam lah. Apakah kita perlu mengeluh? Apa yang mau dikeluhkan udah nyampe begini ya kan? Jangan capek berarti penggugur dosa. Ya kalau nggak capek-capek robokop ya. Mau saudara nggak capek seumur hidup? Capek alhamdulillah. Nggak usah ah aingah ribu. Ya, itu kufur nikmat. Rasulullah mengabarkan mengatakan itu, ya kan? Ibu, ibu, jangan suka mengeluh tentang anak-anak ya. Ampun anak saya itu, ampun. Nah, kapan ibu yang hamil ya? Nah, sepahit apapun syukuri. Masih diberi kepercayaan oleh Allah. Terima kasih kawan-kawan. Eh, sebetulnya ada salah Teman-teman sekalian, <clears throat> tanggal 29 ada acara nengok Eko Pesantren. Ada yang pakai sepeda, kalau mau langsung ke sana boleh. Kumpul tanggal 28 malam ya. Malam Sabtu yang akan datang. Saudara itikaf sini, pagi-pagi yang naik sepeda bisa naik sepeda, yang jalan kaki bisa jalan kaki ke atas, nggak jauh kok. Eh, yang mau naik angkot, naik angkot kita kumpul di Eko Pesantren sambil kita doakan supaya segera terwujud pesantren di sana ya. Saudara bisa lihat masjid yang dulu kita wakaf dikit-dikit sudah ada di sana. Masjidnya lebih besar dari ini insya Allah. Setiap wakaf insya Allah mudah-mudahan jadi bekal kita ketemu di sorga. Jangan lihat dunia ini sesuatu yang mempesona. Selalu pikirkan pulang ke sorga, ke tempat kita. Dulu. Jangan perpendek cita-cita kita. Kita pasti mati, benar? Jangan terlalu kagum kepada dunia ini. Ada apa-apanya. cuman mampir sebentar aja. Kalau saudara di dunia ngontrak terus, nggak apa-apa terus aja bikin kapling di sorga cari uang buat bikin masjid wakaf benar sama aja kok yang kontrak dengan yang punya rumah juga kontrak juga Allah yang bayarin jangan terpesona kepada dunia ini selalu pikir ini tempat mampir aja bukan di sini tempat yang sebenarnya baik bagi yang akan berwakaf Allahumma Ya Allah jadikan wakaf ini benar-benar penuh berkah jadikan penggugur dosa penolak bala musibah jadikan pembuka rezeki yang lebih berkah lebih halal jadikan ganjaran mengalir sampai yaumal kiamah jadikan wakaf ini mempertemukan kami di sorgamu ya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin Silakan bagi akan wakaf Al-Fatihah.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 وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Ya Allah ya Sami ya Bashir ya Syahid ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Duha yang Maha menatap. Wahai yang Maha dekat Wahai yang menggenggam segala-galanya. Wahai yang maha menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam. Wahai yang maha tahu segala rahasia. Wahai Allah yang menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bergelimang dosa. Wahai yang berjanji akan mengampuni <laughs> orang-orang yang berlumur aib Ya Ghafur Rahim Rabbana Zalamna anfusana Wa illam tagfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin Allahumma Inna aluka Taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut ya Allah wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakratil maut Allahumma inna nas'aluka husna khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Ya Allah ampuni sebanyak apapun dosa yang pernah kami lakukan Wahai Allah Ampuni Sehitam apapun Hidup yang pernah kami jalani Semusrik apapun yang pernah kami lakukan Ampuni ya Allah Ampuni semua kemunafikan kami Sekotor apapun Tubuh kami ini ya Allah Bersihkan dari apapun yang haram yang ada pada tubuh ini. Ya Allah, hapuskan aib-aib yang selama ini kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Engkau maha tahu. Rob, bersihkan kami dari segala sifat munafik Bersihkan kami dari segala kesombongan sehalus apa. Bersihkan kami dari cinta duniawi ya Allah. Bersihkan kami dari kedengkian terhadap hamba-hamba yang beriman padamu. Duhai Allah, ampuni segala buruk sangka kami terhadap ketentuan-ketentuanmu. Ampuni kami sering tidak yakin dengan janjimu Ampuni kami sering tidak ridho dengan takdirmu Ampuni ketidaksabaran kami dengan ujian yang kau beri Rob, ampuni kami jarang bersyukur dan ampuni nikmat yang kau beri sering kami gunakan maksiat padamu. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika solihin. ampuni kami ya Rabb kami lebih sibuk mencari perhatian makhlukmu daripada mencari ridhomu. Kami lebih sibuk kehilangan cinta makhlukmu daripada takut kehilangan cintamu. Ampuni kami sering lebih takut kepada hambamu daripada takut padamu. Sering berharap kepada makhluk yang tidak punya apa-apa. Bukan berharap padamu. Duhai Allah yang maha mendengar Allahumma gfir lana wali walidina Warhamkum Wa mahrubbawuna sigwara Ya Allah Ampuni ibu bapa kami Ampuni orang tua kami Hanya engkau yang kuasa membahagiakan Menyelamatkannya Mengampuninya Jadikan sisa usianya berkah Akhir hayatnya husnul khotimah Lapangkan kubur Ringankan hisab ya Allah Jadikan ahli sorgamu ya Arhamar Rahimin Jauhkan dari azab kubur Jauhkan dari azab jahannam Ya Allah jadikan kami anak yang tahu balas budi Lindungi kami dari perbuatan durhaka Doa ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Nastagis Ampuni para ulama, guru-guru kami yang menjadi jalan darimu hidayah, taufik, ilmu mu Muliakan ya Allah keluarganya, keturunannya. Lindungi dari kehinaan dunia malah Ya Allah ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi muliakan hamba-hambamu yang mendoakan kami ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi juga yang pernah menyakiti kami Ya Allah Rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين lil للمتقين إماما Karuniakan kepada kami keluarga yang berkah Titipkan kepada kami pasangan hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya Karuniakan kepada kami keluarga keturunan yang benar-benar mencintaimu Yang selalu merindukanmu di atas segala-galanya. Rob, wahai yang maha menatap, tiada Tuhan selain engkau yang menggenggam langit, bumi. Engkau yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Inna ka'ala kulli syai'in qadir. Jadikan saat ini saat engkau kabulkan doa-doa kami. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ربنا minna منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Allah amin hadirin bagi yang masih ingin doa Allah pasti sedang memperhatikan jangan ragu-ragu Insya Allah doa bisa jadi jalan berubahnya takdir ke takdir yang lebih baik. Doalah hadirin. Allah maha mendengar. Mudah bagi Allah merubah apapun. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu. Siapa tahu malam ini Allah memberikan pertolongan hidayah bagi saudara-saudara kami yang belum menemukan jalanmu. Beri kesembuhan bagi yang sakit, ya Syafi. Berikan jalan keluar, ya Fatah. Bagi yang dihimpit kesulitan, masalah. Bukakan pintu rizki, ya Goni. Ya rojak lepaskan dari lilitan hutang. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, Undang ke Baitullah jamaah ini ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma al islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah Alhamdulillah hadirin mudah-mudahan Allah yang maha dekat yang maha menatap yang maha mendengar mengabulkan doa-doa kita.